بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها المستمعون الكرام بين يدي قراءتنا لهذا الكتاب النافع المفيد كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى ينبغي أن نعلم أن من الأمور المتأكدة على كل مسلم ومسلمة معرفة الكبائر التي أمر الله تبارك وتعالى باجتنابها ونهى عن قربانها في غير ما آية من كتابه عز وجل وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته وهذا الاجتناب لها ايها المستمعون الكرام لا يكون الا بعد العلم بها كما قال بعض السلف كيف يتقي من لا يدري ما يتقي فمن لا يعرف الكبائر وما جاء في نصوص الكتاب والسنه من الوعيد الشديد على فعلها فكيف يتقيها Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta para sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kita uh, insya Allah akan Eh, membaca sebuah kitab yang sangat bermanfaat yaitu kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala. Namun tentunya sebelum kita membaca kitab tersebut hendaknya kita harus mengetahui bahwasanya di antara perkara yang ditekankan kepada setiap muslim dan juga setiap muslimah yaitu mengenal apa saja dosa-dosa besar, ya apa saja itu al-kabair. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi dosa-dosa besar dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati dosa-dosa besar tersebut dalam banyak ayat yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mendekati dosa-dosa tersebut dalam hadis-hadisnya. Dan tidak mungkin kita bisa menjauhi Eh, dosa-dosa besar tersebut kecuali setelah kita mengetahui apa itu dosa-dosa besar tersebut. Kita punya ilmu dan mengetahui apa saja dosa-dosa besar tersebut. Sebagaimana perkataan sebagian salaf, kaifa yattaqi ma la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang bisa menghindar dari sesuatu yang dia tidak tahu apa yang harus dia menghindar darinya. Barang siapa yang tidak mengetahui apa itu dosa-dosa besar, barang siapa yang tidak mengetahui apa itu kabair, ya, Eh, dan juga tidak mengetahui tentang ancaman-ancaman yang keras yang datang dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi pelakunya, maka bagaimana dia bisa menghindar dari dosa-dosa besar tersebut? أيها الإخوة المستمعون ولما كان هذا المقام مقاما عظيما وجانبا مهما من الدين اعتنى أهل العلم به عناية فائقة وكتبوا فيه قديما وحديثا مؤلفات كثيره فكم الف في الكبائر من مؤلفات اخلصت لعدها وذكر ادلتها مجموعه في موضع واحد والغرض من تعريفهم بها ان يكون الناس على حذر منها وبعد من الوقوع فيها Tatkala pembahasan tentang dosa-dosa besar merupakan pembahasan yang sangat penting dalam agama ini, kita dapati para ulama mereka memberi perhatian yang besar terhadap pembahasan ini. Maka sejak dulu hingga sekarang mereka menulis dalam tulisan yang banyak, buku kitab-kitab yang banyak tentang masalah uh, al-kabair tentang dosa-dosa besar. Ya, kita lihat bagaimana kita dapati banyak tulisan-tulisan yang dikhususkan ya untuk menjelaskan tentang kabair, tentang dosa-dosa besar dikumpulkan dijelaskan tentang dalil-dalilnya, ya, dikumpulkan dalam satu tempat. Tentunya tujuan dari ini semua agar uh, mereka hendak mengenalkan para ulama hendak menjelaskan kepada masyarakat, kepada orang-orang ya tentang dosa-dosa besar dan agar mereka berwaspada dan berhati-hati dari dosa-dosa besar tersebut dan agar mereka terjauh dari terjerumus dalam dosa-dosa besar tersebut. أيها الإخوة المستمعون وكتاب الكبائر الذي نحن بصدد دراسته للامام الذهبي رحمه الله يعد من احسن ما الف في هذا الباب ففيه جمع مبارك وتحرير محكم واتقان للادله وانتقاء للادله من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع تعليقات نافعه للغايه من مصنفه رحمه الله لاجل ذلك رايت من المناسب ان نقدم في هذا الكتاب برنامجا نتدارس مضامينه جميعا لحاجتنا الماسه وضرورتنا الملحه لمعرفه الكبائر ومعرفه خطورتها لا سيما وان الابواب التي تفضي بالناس الى الكبائر في زماننا كثيره فاحتاج المقام الى ان ينبه المسلم وان يحذر ويذكر والتوفيق بيد الله كتاب الكبائر kabair kitab yang judulnya artinya dosa-dosa besar yang akan yang kita sedang mempelajarinya um, ini yang merupakan karangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala merupakan uh, kitab yang paling bagus yang ditulis tentang pembahasan dosa-dosa besar. Dalam kitab Al-Kabair ini karangan Imam Zahabi eh, nampak sekali bagaimana uh, keberkahan Imam Zahabi tatkala mengumpulkan dosa-dosa besar tersebut dalam satu tempat, kemudian juga bagaimana pembahasan-pembahasan yang sangat baik yang dilakukan oleh Al-Imam Zahabi, kemudian juga beliau memilih dalil-dalil ya, ya, ya, yang pas dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disertai dengan catatan-catatan yang bermanfaat, yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh Imam Zahabi rahimahullahu taala. Oleh karenanya uh, Syekh Abdul Razak menyatakan beliau memandang uh, maka merupakan uh, yaitu hal yang sangat cocok ya jika kita kemudian uh, membuat program pembahasan tentang uh, kitab Al-Kabair. Ya, kenapa? Karena kita ingin belajar bersama tentang kitab Al-Kabair. Karena kita semua butuh untuk mengenal dosa-dosa besar agar kita bisa menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Terutama di zaman sekarang ini terlalu banyak pintu-pintu yang bisa memasukkan manusia, masyarakat ke dalam dosa-dosa besar. Terlalu banyak sarana-sarana yang bisa menjerumuskan masyarakat ke dalam dosa-dosa besar. Oleh karena setiap muslim sangat perlu untuk mengetahui apa itu dosa-dosa besar agar mudah menjauhinya. قال الذهبي رحمه الله تعالى في آه، مقدمة كتابه الكبائر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الإيمان به وبكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر وأقداره وصلى الله على نبينا محمد وآله وأنصاره صلاة دائمة تحلنا دار القرار في, في جواره استهل الإمام الذهبي رحمه الله هذا الكتاب بحمد الله على نعمه الايمان بالله وكتبه ورسله وملائكته واليوم الاخر واقداره وهذه اعظم منن الله تعالى على عباده المؤمنين قال الله تعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم مشيرا رحمه الله تعالى بذلك الى ان تحقيق هذا الايمان بهذه الاصول على الوجه الصحيح يردع العبد عن غشيان هذه الكبائر بينما اذا كان آه، اذا ضعف ايمان العبد ضعفت نفسه ومالت الى ارتكابها وهذا من براعه الاستهلال حيث نبه بهذا من يقرا كتابه الى اعظم امر يعين على تحقيق هذا الاجتناب الا وهو الايمان به سبحانه وتعالى وبكل ما اوجب الله الايمان به من الايمان بكتبه ورسله واليوم الاخر واقداره ولو انك تتبعت اثر الايمان بهذه الاصول السته تفصيلا في تحقيق اجتناب الكبائر لوجدت بابا واسعا وعظيما من الفقه فمعرفتك بالله ولا سيما بصفات القوه والعزه والانتقام والغضب والبطش ونحوها والايمان بها والايمان به سبحانه وايمانك بالملائكه الكاتبين والملائكه الذين يتعاقبون وايمانك بالكتب وما فيها من الهدى والخير والوعد والوعيد وايمانك بالرسل ودعوتهم وانه ما ما بعث من نبي الا كان حقا عليه ان يدل امته الى خير ما يعلمه لهم وان يحذرهم وان يحذرهم من شر ما يعلمه لهم وايمانك باليوم الاخر وانه دار الجزاء والحساب ولقيا رب العالمين وهو اليوم الذي يجد الانسان فيه ما قدم في هذه الحياه حاضرا ما يذكره الانسان من ذلك وما نسيه كما قال الله سبحانه وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد له اثر بالغ في الكف عن الذنوب والتوقي منها فبالايمان تتحقق سعاده العبد باقباله على طاعه ربه سبحانه وبعده عن كل ما يسخطه عز وجل. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Roja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membuka uh, bukunya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim uh, dengan menyebut nama Allah yang Maha Eh, pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian beliau berkata, segala puji bagi Allah ya atas keimanan terhadap Allah. Segala puji bagi Allah atas keimanan terhadap Allah, terhadap kitab-kitabnya, terhadap rasul-rasulnya, terhadap para malaikatnya, terhadap iman kepada hari akhirat dan terhadap takdir-takdirnya. Dan solawat Allah Subhanahu wa taala semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan juga para penolongnya. Solawat yang senantiasa ya yang uh, berada di Darul Qarar fijiwarihi yang akan menjadikan kita masuk dalam uh, surga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, ini mukadimah yang dibuka oleh Al Imam Zahabi rahimahullahu taala ya. Uh, beliau membuka kitabnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman terhadap rukun iman ya bagaimana Allah memberikan kita bisa beriman dengan rukun iman, beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada malaikat, kepada hari akhirat dan takdir-takdir Allah dan ini merupakan kenikmatan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana Allah telah berfirman, وَلَكِنَّ Allah حَبَّبَ إِلَيْكُمُ imana wa zayyanahu fi Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah ya menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan Allah menghiasi keimanan tersebut dalam hati-hati kalian. Dan Allah menjadikan kalian benci terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Orang mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Fadlan minallahi wa ni'mah. Dan ini merupakan karunia dari Allah dan nikmat dari Allah. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha berilmu, maha mengetahui dan maha bijaksana. Alimam imam Zahabi rahimahullah memberi isyarat dalam ayat ini, tatkala menyebutkan ayat ini, bahwasanya Eh, eh, dengan mukaddimah yang beliau sebutkan ini, beliau memberi isyarat kepada kita bahwasanya barang siapa yang mewujudkan keimanan ya dengan rukun iman yang enam ini dengan per, uh, pelaksanaan dan keimanan yang benar, maka uh, iman seperti ini akan menjauhkan seorang hamba dari terjerumus dalam dosa-dosa besar. Akan tapi jika imannya terhadap rukun iman ini lemah, maka akan lemah pula sang hamba dan dia condong kepada dosa-dosa besar. Dan ini merupakan keindahan ya mukaddimah yang dibuat oleh Al-Imam Zahabi rahimahullahu taala di mana beliau memberi peringatan kepada kita, kepada orang yang baca bukunya tentang perkara yang sangat penting yang bisa menolong seorang hamba untuk bisa menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan seluruh apa yang Allah wajibkan untuk beriman kepadanya seperti beriman kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, kepada takdir-takdirnya. Oleh karenanya, jika uh, engkau memperhatikan tentang pengaruh iman, ya beriman terhadap uh, rukun iman, rukun iman yang enam ini secara terperinci, ya pengaruhnya dalam menjauhkan seorang hamba dari dosa-dosa besar, maka engkau akan dapati begitu luas bab ya pintu tentang masalah ini dan begitu luas fikih tentang masalah ini. Jika engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala, engkau mengenal Allah dan engkau mengenal sifat-sifatnya, terutama sifat-sifat seperti sifat kuat, sifat keperkasaan, sifat intiqam, bagaimana Allah membalas, bagaimana kemurkaan Allah, ya bagaimana uh, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Engkau beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini berpengaruh untuk engkau takut sehingga menjauhkan dirimu dari kemaksiatan. Demikian juga engkau beriman kepada para malaikat, para malaikat yang mencatat, kepada para malaikat yang mengawasi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan buat engkau juga menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian juga engkau beriman kepada kitab-kitab. Di dalam kitab-kitab tersebut tercatat tertulis tentang petunjuk dan kebaikan dan ada janji dan ada ancaman. Maka ini juga engkau akan menjauhkan dirimu dari dosa-dosa besar. Beriman kepada para rasul, bagaimana dakwah mereka dan tidaklah seorang nabi pun diutus kecuali wajib baginya untuk menunjukkan kepada umatnya terhadap kebaikan yang diketahui oleh sang Nabi dan untuk mengingatkan umatnya dari keburukan yang diketahui oleh sang Nabi. Ya ini juga menjauhkan seorang dari dosa-dosa besar. Demikian juga engkau beriman terhadap hari akhirat, bahwasanya hari akhirat merupakan tempat pembalasan, tempat persidangan dan tempat bertemu dengan Rabbul Alamin. Disitulah hari di mana seorang manusia akan mendapati menemukan seluruh yang pernah dia lakukan di atas muka bumi ini ya akan dihadirkan di hadapan dia dan apa yang dia ingat dan apa yang telah dia lupakan akan dia ingat pada hari kiamat tersebut. Apa yang selama ini dia telah lupakan akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu." tatkala Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka seluruhnya lalu Allah ingatkan mereka dengan apa yang pernah mereka lakukan ahsahullahu wa nasuh Allah telah mengumpulkan seluruh yang telah mereka lakukan sementara mereka telah lupa apa yang telah mereka lakukan Allah ingatkan mereka wallahu ala kulli syai'in syahid dan Allah maha kuat, maha menjadi saksi atas segala sesuatu maka ini akan berpengaruh terhadap seorang untuk meninggalkan dosa-dosa e, besar dan menjauhinya maka dengan keimanan maka akan terwujudlah kebahagiaan seorang hamba di mana dia akan semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan semangat untuk menjauhkan dirinya dari seluruh perkara yang membuat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله هذا كتاب نافع في معرفة الكبائر إجمالا وتفصيلا رزقنا الله اجتنابها برحمته. قوله رحمه الله إجمالا اي بهذه المقدمه التي اورد فيها الادله من الكتاب والسنه على تحريم الكبائر والتحذير منها وبيان ان الذنوب صغائر وكبائر وبيان حد الكبيره وضابطها وقوله رحمه الله وتفصيلا بعد الكبائر وسردها وذكر الادله على كل واحد منها وقوله رزقنا الله اجتنابها برحمته هذا فيه فائده في موضوع اجتناب الكبائر اضافه الى علم العبد بها وبخطورتها فهو بحاجه ماسه الى عون الله له على تركها واجتنابها فقد يكون الانسان على علم بها وبخطورتها ولكن نفسه او شيطانه او قرناء السوء او غير ذلك قد يجره الى ارتكابها ولهذا يجب على العبد ان يجمع مع العلم طلب العون من الله وان يرزقه التوفيق بان يجتنب كل ما يسخط الله عز وجل ولهذا شرع المسلم ان يقول اذا خرج من بيته اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah berkata, ini adalah kitab yang bermanfaat dalam mengenal dosa-dosa besar secara global dan secara terperinci. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sikap menjauhi dosa-dosa besar tersebut tentunya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Eh, perkataan Imam Zahabi rahimahullah e, kita mengenal dosa-dosa besar secara e, global yaitu beliau menjelaskan dosa-dosa besar secara global yaitu dalam mukadimah buku beliau ini di mana dalam mukadimah buku beliau Al-Kabair ini beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang haramnya dosa-dosa besar dan juga dalil-dalil yang memperingatkan akan bahaya dosa-dosa besar dan beliau juga menjelaskan bahwasanya dosa-dosa itu terbagi menjadi dua kelompok, dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Beliau juga menjelaskan tentang definisi daripada dosa besar dan apa e, bagaimana kita bisa mengetahui itu dosa besar atau bukan. Kemudian kata beliau dalam buku ini juga akan dijelaskan dosa besar secara terperinci, yaitu beliau rahimahullahu taala menyebutkan dosa-dosa besar satu persatu ya dengan menyebutkan dalil-dalilnya dari dosa-dosa besar tersebut. Beliau kumpulkan dalam kitab beliau ini. Kemudian beliau mengatakan semoga Allah mengandugerahkan kepada kita kemampuan untuk menjauhi dosa-dosa besar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah dari uh, doa yang disebutkan oleh Imam Zahabi rahimahullahu taala ini yaitu bahwasanya sikap menjauhi dosa-dosa besar ya selain seorang hamba berusaha untuk mengenal apa itu dosa-dosa besar, mengenal bahayanya ya, maka seorang hamba juga sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meninggalkan dosa-dosa besar dan menjauhinya. Bisa jadi seorang hamba memiliki ilmu tentang dosa-dosa besar. Bisa jadi seorang hamba juga mengetahui bahaya dosa-dosa besar, akan tapi jiwanya ya akan tapi syaitannya atau teman-temannya yang buruk atau yang lainnya mengantarkan dia menjerumuskan dia tetap melaksanakan dosa-dosa besar padahal dia sudah mengetahui bahayanya. Oleh karenanya wajib bagi seorang hamba untuk selain dia memiliki ilmu untuk mengetahui tentang apa itu dosa-dosa besar dan bahaya-bahayanya, dia juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolongnya bisa menjauhi dosa-dosa besar, agar Allah memberi taufik kepadanya, agar dia bisa menjauhi seluruh yang bisa mendatangkan kemurkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disyariatkan bagi seorang muslim tatkala dia keluar dari rumahnya untuk berdoa, "Ya Allah, sungguhnya aku ini berlindung kepada Engkau agar aku tidak tersesat atau aku disesatkan." agar aku tidak terjatuh atau aku dijatuhkan dalam kesalahan atau aku berbuat zalim atau aku atau aku dizalimi atau aku berbuat kejahilan atau orang membuat kejahilan kepadaku. قال الذهبي رحمه الله تعالى قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بهذا النص لمن اجتنب الكبائر ان يدخله الجنه وقال تعالى والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره هذه ثلاث ايات من القران الكريم في اجتناب الكبائر وكلها جاءت بهذا اللفظ أي لفظ الاجتناب وجاء هذا اللفظ أيضا في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات والأمر بالاجتناب أبلغ من الأمر بالترك أو النهي عن الفعل لأن الاجتناب يتضمن ترك الكبيرة والبعد عنها ومثله النهي عن القربان أبلغ من النهي عن الفعل او الامر بالترك لان فيه ترك هذا المنهي والبعد عنه فهذه الدعوه الى اجتناب الكبائر مضمونها امران الاول عدم غشيان الكبائر وفعلها الثاني البعد عنها بان يكون العبد في جانب بعيد عنها بأن يغلق النوافذ والأسباب والسبل التي تفضي به إلى الكبائر وتجره إلى الوقوع فيها فهو لا يفعلها ولا يحوم حول حماها ولا يكون قريبا منها بل يكون في جانب بعيد عنها وعن أماكنها وعن من يدعو إليها وبعيدا عن الوسائل التي تحركها في القلب وقد كثرت في زماننا مثل القنوات الخبيثة والمواقع السيئة في شبكة الإنترنت والمجلات الهابطة وغير ذلك فعدم النظر إلى هذه الوسائل وعدم سماعها داخل في الاجتناب وهو جزء من هذا الاجتناب الذي ورد في آه، هذه الآيات الكريمات الثلاث التي قدم بها المصنف رحمه الله تعالى. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman-firman Allah di antaranya Allah berfirman Ijtani in in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang di, kalian dilarang untuk melakukannya, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian dan kami akan masukkan kalian dalam Eh, surga yaitu dalam tempat yang baik, tempat yang mulia. Kata Imam Zahabi rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ya telah menjamin bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar bahwasanya Allah akan masukkan dia dalam surga. Kemudian Imam Zahabi rahimahullah membawakan ayat berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum hum yaghfirun dan orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji dan jika mereka marah maka mereka pun memaafkan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar dan juga perbuatan-perbuatan keji kecuali dosa-dosa kecil. Ya sungguhnya Rob engkau maha luas ampunannya. Tiga ayat ini, perhatikan tiga ayat ini dalam Al-Quran Al-Karim tentang E, menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan seluruhnya datang dalam bentuk lafal al-ijtinab yaitu menjauhkan menjauhkan diri kalian ya yaitu menjauhkan diri dan lafal ini juga datang dalam sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ijtanibu asaba al-mubiqat jauhilah kalian dari tujuh perkara yang membinasakan dan tentunya kita tahu perbedaan antara perintah untuk menjauhi itu lebih mengena daripada perintah untuk meninggalkan atau daripada perintah untuk tidak melakukan. Kenapa? Karena menjauhi itu lebih e, makna dari menjauhi yaitu meninggalkan disertai dengan kejauhan, yaitu menjauhkan diri. Jangankan melakukan, disuruh untuk menjauh. Seperti demikian juga halnya seperti larangan untuk mendekati, lebih mengena daripada larangan untuk melakukan. Ya, karena e, dalam larangan untuk mendekati itu mencakup meninggalkan perkara tersebut dan menjauhkan diri dari perkara tersebut. Oleh karenanya, ini adalah uh, seruan untuk menjauhi dosa-dosa besar, ya, seruan menjauhi dosa-dosa besar mencakup dua perkara. Pertama, tidak melakukan dosa-dosa besar tersebut. Yang kedua bukan cuma tidak melakukan, bahkan menjauh dari dosa-dosa besar tersebut. Yaitu seorang hamba berada dari kejauhan dari dosa-dosa tersebut. Yaitu maksudnya bagaimana? Seorang hamba berusaha mengunci seluruh ya saluran-saluran dan sebab-sebab dan jalan-jalan yang bisa menjerumuskan dia dalam dosa-dosa besar dan bisa mengantarkan dia untuk terjerumus dalam dosa-dosa besar. Oleh karenanya dia hendaknya tidak melakukan dosa-dosa besar dan juga tidak berada di sekitar dosa-dosa besar tersebut. Jangan sampai dia dekat dengan dosa-dosa besar tersebut, tetapi dia berusaha di tempat yang jauh sejauh-jauhnya dari dosa-dosa besar tersebut dan juga jauh dari tempat-tempat dosa-dosa besar, jauh dari orang-orang yang menyeru kepada dosa-dosa besar tersebut, jauh dari segala sarana-sarana yang bisa menggerakkan hatinya untuk terjerumus dalam dosa-dosa besar tersebut. Ingatlah di zaman kita ini terlalu banyak sarana-sarana ya seperti uh, apa namanya channel-channel televisi yang berbahaya, ya, kemudian juga uh, di internet-internet bagaimana ya website-website yang yang berbahaya yang menyebarkan dosa-dosa besar. Demikian juga majalah-majalah yang isinya adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang tidak memandang sarana-sarana seperti ini dan tidak mendengar sarana-sarana seperti ini, berarti dia telah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi dosa-dosa dosa-dosa besar. ذكر المصنف رحمه الله ثلاث آيات من القرآن الكريم في اجتناب الكبائر. الآية الأولى من سورة النساء ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أن اجتناب العبد للكبائر يترتب عليه تكفير السيئات والمدخل الكريم وهو الجنة وهذه ثمرة اجتناب الكبائر والجنة تدخل برحمة الله بالإيمان والعمل الصالح وعليه ففي الآية فائدة عظيمة ألا وهي أن اجتناب الكبائر يعد من العمل الصالح لأن الترك عمل ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فعد الترك إسلاما وعملا صالحا يتقرب به إلى الله جل وعلا فكما أن العبد يتقرب إلى الله بالفرائض والرغائب والمستحبات فكذلك يتقرب إليه بترك المحرمات والبعد عن المكروهات فطاعة الله أيها الإخوة الكرام وتقواه بفعل أمر آه، ما أمر به وترك ما نهى عنه وزجر كما أن معصية الله تتناول أمرين ترك المأمور وفعل محظور فترك المأمور هو الذنب الذي عصى به إبليس ربه أمره بالسجود فاستكبر وأبى وفعل المحظور هو الذنب الذي عصى به آدم ربه نهاه الله عن الأكل من الشجرة فاكل وفعل ما نهى الله عنه فالمعصيه تكون بهذا وبهذا وترك الاوامر اعظم عند الله من ارتكاب المناهي وطاعه الله تبارك وتعالى تكون بفعل ما امر وترك ما نهى عنه وزجر Al-Imam Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan tiga ayat dari Al-Quranul Karim tentang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Menjauhkan dosa-dosa, eh, menjauh dari dosa-dosa besar. Ayat yang pertama dalam surat An-Nisa, di mana Allah subhanahu wa ta'ala eh, menyebutkan bahwasanya meninggalkan atau seorang hamba menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar, ini menyebabkan Eh, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan dia dimasukkan dalam tempat yang mulia yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan buah dari sikap menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan surga ya eh, dimasuki dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan amal soleh. Oleh karenanya, dalam ayat ini ada faedah yang sangat agung, yaitu bahwasanya meninggalkan dosa-dosa besar termasuk amal soleh. Perhatikan di sini, Allah menyuruh untuk meninggalkan. Namun meninggalkan dosa-dosa besar ternyata merupakan amal soleh. Karena meninggalkan merupakan perbuatan, pekerjaan merupakan amal. Dan di antara dalilnya yang menunjukkan akan hal ini sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Min husi islamil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara keelokan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat disebut dengan Islam. Berarti meninggalkan yang tidak bermanfaat suatu pekerjaan, suatu amal soleh yang seorang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan melaksanakan hal-hal yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang haram dan mendekatkan dirinya kepada Allah dengan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketaatan kepada Allah dan takwa kepada Allah dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Sebagaimana pula maksiat Allah Subhanahu Wa Taala sebaliknya, maksiat juga mencakup dua perkara, yaitu dengan meninggalkan perintah dan menjalankan larangan ini disebut maksiat ya dan meninggalkan perintah merupakan dosa pertama yang dimana iblis bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Adam, namun dia sombong dan dia enggan tidak mau. Maka dia meninggalkan perintah dan dia berdosa. Demikian juga di antara bentuk dosa melakukan pelanggaran, yaitu melakukan yang dilarang. Dan dia adalah dosa yang pertama dilakukan oleh Adam terhadap Robnya. Allah Subhanahu wa taala melarang Adam untuk memakan dari sebuah pohon, tetapi Adam pun memakannya. Maka Adam alaihissalam melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat bisa dengan melakukan uh, yang dilarang atau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala lebih besar di sisi Allah daripada melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dengan melakukan perintah Allah dan juga dengan meninggalkan apa yang Allah larang. الآية الثانية فيها بيان وصف عباد الله الكمل حيث قال عنهم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون ففي الآية فائدة وهي أن اجتناب الكبائر يكون به كمال الإيمان الواجب والكمال في الإيمان كمالان كمال واجب وكمال مستحب واجتناب الكبائر يكون به كمال الإيمان الواجب وفعلها والوقوع والوقوع فيها يكون به نقص الإيمان ولهذا من يفعل الكبيرة يرتفع عنه الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان الذي يكون به كافرا بل يرتفع عنه الإيمان المطلق الذي هو الإيمان التام الكامل الواجب على العباد ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن فافاد هذا الحديث ارتفاع الايمان المطلق التام عنه فلم يكن بارتكابه لهذه الكبائر من اهل الايمان المطلق الذي هو الايمان الكامل الواجب ولا يكون في الوقت نفسه كافرا لان هذه الكبائر لا يكون فعلها مخرجا من الدين ناقلا عن ناقلا من المله بل فاعلها يكون ناقص الايمان رقيق الدين وقد يتمادى به آه، امره ويستفحل شانه معها الى ان ينتقل من الدين بفعل الامور المكثره فالمعاصي بريد الكفر. وجاء هذا المعنى ايضا في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنى الرجل خرج منه الايمان كان عليه كالظله فاذا انقطع رجع اليه الايمان والظله ملازمه لصاحبها وهذا فيه اشاره الى انه خرج من الإيمان كامل ولم يخرج من الدين كله لأن الضلة, ضلة الشيء معه وملازمة له فلا يكون بارتكابه للكبيرة مؤمنا الإيمان الواجب بل يكون مؤمنا ضعيف الإيمان ومما يستفاد أيضا من هذه الآية ونظائرها ومن الحديث المشار إليه فائدة عظيمة جدا تتعلق بحد الإيمان وتعريفه عند أهل السنة والجماعة وهي أن اجتناب الكبائر داخل في مسمى الايمان فكما ان الايمان يتناول عقائد الدين والاقوال الصالحه والكلمات الزاكيه التي يحبها الله سبحانه من عباده والاعمال الصالحه التي يتقرب بها الى الله فانه يتناول ايضا ترك المحرمات فقول السلف رحمهم الله تعالى الايمان قول واعتقاد وعمل يدخل تحت قولهم وعمل ترك الحرام لان ترك الحرام عمل صالح يحبه الله تعالى من عباده ويرضاه جل وعلا Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian uh, kita masuk pada pembahasan ayat yang kedua yang disebutkan oleh Imam uh, Zahabi rahimahullahu taala, yaitu tentang uh, Allah menyebutkan tentang sifat hamba-hambanya yang sempurna imannya. Di mana Allah berbicara tentang mereka, Allah berkata, والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يكفرون، dan orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji dan jika mereka marah maka mereka pun memaafkan. Dalam ayat ini ada faedah yaitu bahwasanya e, meninggalkan atau menjauhkan diri dari dosa-dosa besar ya dengan sikap ini maka akan dicapai ke, ke, eh, kesempurnaan iman yang wajib, kesempurnaan iman yang wajib. Dan ketahuilah bahwasanya kesempurnaan dalam iman ada dua. Ada kamal yang wajib, kesempurnaan yang wajib, ada kesempurnaan yang sunnah, yang mustahab. Ya, ada kamal wajib, ada kamal mustahab. Dan menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, ya, dengan menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, seorang bisa mencapai kesempurnaan iman yang wajib dan melakukan dosa-dosa besar, terjerumus dalam dosa-dosa besar, maka akan menjadikan berkurangnya iman seseorang. Oleh karenanya, barang siapa yang terjerumus dalam dosa besar, maka akan hilang darinya iman mutlak, yaitu iman yang sempurna. Ya, iman sempurna yang wajib. Bukan iman yang hilang sama sekali tidak. Tetapi yang hilang iman mutlak bukan mutlakul iman. Ya. Ya, ya, kalau seorang sudah kehilangan mutlakul iman, yaitu sudah kehilangan dasar keimanan, maka orang itu akan menjadi kafir. Akan tapi orang yang melakukan dosa besar, yang hilang darinya adalah iman yang sempurna, yaitu iman sempurna yang merupakan iman yang wajib kepada seorang hamba. Oleh karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidaklah seorang yang berzina tatkala dia sedang berzina, dia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah orang yang sedang minum khamar tatkala dia sedang minum khamar dia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah seorang yang sedang mencuri tatkala dia mencuri dalam keadaan beriman. Dan tidaklah seorang yang merampok ya sebuah harta yang padahal harta tersebut dilihat oleh banyak orang Kemudian tatkala dia merampoknya di dalam keadaan beriman. Maka hadis ini memberikan faedah bahwasanya jika seorang melakukan dosa besar, maka yang terangkat atau hilang darinya adalah keimanan yang sempurna, keimanan wajib yang sempurna. Dan tidaklah seorang tatkala melakukan dosa-dosa besar kemudian dia menjadi kafir, tidak. Ya, namun dia keluar dari keimanan yang sempurna. Ya, oleh karenanya Eh, melakukan dosa-dosa besar, ya tidak mengeluarkan seorang dari Islam, tidak mengeluarkan seorang dari agama ini. Tetapi orang yang melakukan dosa besar, imannya menjadi iman yang kurang, agamanya menjadi lemah, ya. Dan bisa jadi kalau dia terus-terus melakukan dosa besar, maka dia akan bisa keluar dari agama ini. Karena maksiat-maksiat merupakan pengantar kepada kekufuran. Oleh karenanya makna ini disebutkan dalam satu hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza zana rajulu kharaja minhul iman kana alaihi kadhullah fa idzan qata'a raja ilaihi iman." Jika seorang sedang berzina, jika seorang melakukan zina, maka imannya keluar ya seperti dhullah, seperti bayangannya berada di atasnya seperti bayangannya. Dan jika dia berhenti dari zinanya, maka bayangannya akan kembali lagi. Dan kita tahu namanya zullah bayangan, itu senantiasa berada bersama seorang, seorang senantiasa bersama bayangannya. Ini merupakan isyarat bahwasanya jika seorang melakukan zina, dosa besar, imannya yang wajib, yang sempurna keluar. Tetapi tidak keluar seluruhnya. Kenapa? Karena bayangan masih bersama dia. Artinya dia dalam kondisi bahaya, namun imannya masih ada pada dirinya, namun telah keluar dari dirinya. Maka seorang tatkala melakukan dosa besar, dia masih beriman tapi imannya dengan iman yang kurang, ya, dan imannya menjadi lemah. Dan jika kita juga mengambil faedah dari hadis ini, ya bahwasanya uh, yang berkaitan dengan iman yaitu berkaitan dengan definisi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Yaitu mereka menjelaskan bahwasanya meninggalkan dosa-dosa besar termasuk dalam definisi iman. Sebagaimana iman itu mencakup akidah-akidah, mencakup akidah-akidah keyakinan-keyakinan. Termasuk iman adalah perkataan-perkataan yang baik, kalimat-kalimat yang eh, baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan soleh yang seorang bertakarub kepada Allah dengan amalan-amalan tersebut, maka termasuk keimanan juga adalah meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan salaf tatkala menjelaskan tentang definisi iman, iman adalah perkataan, keyakinan dan perbuatan. Maka termasuk dalam perkataan mereka iman adalah amalan, yaitu meninggalkan keharaman. Karena meninggalkan hal yang haram termasuk adalah amalan soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. أيها الإخوة المستمعون وأما الآية الثالثة وهي قول الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة أفادت ثمرة عظيمة من ثمار اجتناب الكبائر وهي نيل مغفرة الله تعالى ولهذا ختمت بقوله إن ربك واسع المغفرة وذكر أهل العلم قاعدة في هذا الباب وهي أن كل آية ختمت باسم من أسماء الله أو أكثر فإن لذلك الاسم تعلق بالمعنى المذكور في الآية والآية هنا في اجتناب الكبائر وختمت بذكر أن الله واسع المغفرة والارتباط هنا بين موضوع الآية وخاتمتها أن مجتنب الكبائر له الحظ الوافر والنصيب العظيم من مغفرة الله تبارك وتعالى لذنوب العباد. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, adapun ayat yang ketiga yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji kecuali dosa-dosa yang kecil, sungguhnya Allah lemah luas ampunannya. Maka ayat ini memberikan faedah yang sangat agung dari buah meninggalkan dosa-dosa besar. Yaitu barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar, dia akan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di akhir ayat Allah tutup dengan firman-Nya, "Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Sungguhnya Rabb engkau sungguh luas ampunannya. Para ulama telah menyebutkan kaidah dalam masalah ini, bahwasanya setiap ayat yang ditutup dengan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau lebih, maka nama tersebut yang merupakan penutup ayat punya hubungan dengan ayat tersebut dan perhatikan dalam ayat ini disebutkan tentang masalah meninggalkan dosa-dosa besar. Kemudian ditutup ayat tersebut dengan menyebutkan Allah luas ampunannya. Maka hubungan keterkaitan antara ayat dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya meninggalkan dosa-dosa besar, orang yang meninggalkan dosa-dosa besar akan mendapatkan bagian besar dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. ثم إن في هذه الآيات الثلاث التي أوردها المؤلف رحمه الله دلاله واضحه على ان الذنوب تنقسم الى قسمين كبائر وصغائر وسياتي عند المؤلف رحمه الله تعالى الضابط الذي يميز به بين الصغيره والكبيره وفي الآية الثالثة زيادة وضوح في الدلالة على هذا التقسيم في قوله تعالى إلا اللمم قال أكثر المفسرين إلا الصغائر أي إلا الذنوب التي لا تصل إلى حد الكبيرة وفي الآيتين الأخيرتين ذكرت الكبائر والفواحش والفواحش من جملة الكبائر إلا أنها من أشنعها لأن الفاحشة في اللغة هي الخصلة المتناهية في الفساد والقبح وبهذا نصل إلى تمام هذه الحلقة وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dalam tiga ayat yang disebutkan oleh Imam Zahabi rahimahullahu taala sangat jelas menunjukkan bahwasanya dosa-dosa terbagi menjadi dua. Allah menyebutkan kabair, kabair, dosa-dosa besar, dosa-dosa besar. Berarti kelazimannya ada dosa-dosa kecil dan akan datang penjelasan dari Al-Imam Zahabi rahimahullah eh, tentang definisi yang membedakan antara dosa besar dan juga dosa kecil. Demikian juga dalam ayat yang ketiga ini ada penjelasan yang lebih gamblang lagi yaitu Allah mengatakan illal lamam orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar kecuali al-lamam. Ya, al-lamam maksudnya dosa-dosa kecil, ya. Oleh karenanya uh, yaitu dosa-dosa yang tidak sampai pada dosa besar. Kemudian juga dalam ayat yang lain disebutkan kabair dan fawahish. Ya, dalam ayat tadi disebutkan ada kabair, ada fawahish. Fawahish termasuk dosa-dosa besar. Tetapi disebut fawahish karena dia termasuk dosa besar yang parah. Ya, karena al-fahishah dalam bahasa Arab artinya perkara yang puncak dalam kerusakan dan keburukan. Dengan demikian para uh, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada penghujung pengajian pengajian kita, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada kajian yang mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.